Selamat pagi Pak Dede. Iya Bu. Silakan. n、uh, eh, opini saya apakah bisa menjamin lebih baik? Apakah itu kalau dirubah menjadi sekuler ataupun menjadi agama? Apakah itu akan menjadi lebih baik? Kalau menurut pendapat saya sih tergantung daripada masing-masing individu ya Bu ya. Itu aja. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Dede. Pak Prabu, selamat pagi silakan. Pagi. Saya jadi bingung per tahun 45 itu kan sudah disepakati untuk negara kita. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada Pancasilanya. Untuk apa dibahas lagi? Hanya orang-orang yang tidak cerdas yang berusaha membuat rakyat bingung. Jangan lagi ditinggal ulang apa sudah disepakati sejak awal sudah yang terbaik. Negara harus dipisahkan dengan agama. Kalau mau bergerak di bidang agama, fokus di agama, abaikan politik. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Prabu. Pak Tono, selamat pagi Pak Tono, silakan. Ya, Mbak. Uh, saya melihatnya kompak tidak semuanya benar ya. Be eh, coba dipikirkan kembali bagaimana founding fathernya pendiri negara kita ini dengan bersusah payah dengan mempertimbangkan bagaimana pejuang-pejuang Indonesia keluar uh, membela negaranya dengan darah dan nyawa. Dan mereka sudah mendirikan rombongan di negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasilanya. Tidak, bukannya tidak jelas, sudah cukup jelas begitu sebenarnya. Dan yang sayang sekali kalau sampai ada pemikiran beberapa segelintir eh, pemikir yang terlalu kepinteran bahwa kita dianggap negara sekuler itu malah sudah ada buktinya negara-negara yang sekuler itu tidak pernah berhasil. Kita cukup jelas kok negara kita tujuannya pendiriannya. Demikian. Selamat pagi Pak Harko, silakan. Ya, sebetulnya sih nggak penting masalah Indonesia negara sekuler atau apa, tapi yang penting tentara ini harus uh, ditingkatkan dulu lah pendidikannya pendidikan itu penting banget ya karena di Indonesia terus terang banyak praktek masih bisa dibodoh-bodohin contohnya ya banyak lah agama macam ya, agamanya macam-macam ya kayak ada ada pendeta yang eh, dengan kekuatannya eh ternyata bisa punya kekayaan yang melimpah sampai mobil Rolls Royce, Ferrari, Porsche dan ada juga agama yang Eh, kayaknya ngakunya putih dia pakai putih pakai pakai sorban apa saja ternyata korupsi ya kan ujung-ujungnya juga duit juga kan semuanya jadi harus balik lagi kepada manusianya manusianya kalau berpendidikan udah maju bisa cari duit ya kan Uh, ada pengangguran otomatis mereka juga nggak ributin masalah-masalah agama seperti ini lagi Bapak problemnya kan Indonesia masih banyak pengangguran pengangguran kan karena mereka nggak sekolah pendidikannya nggak ada, ada pendidikan otaknya oh, bego otomatis orang lain juga bejat kan itu aja makasih terima kasih Pak Arko Pak Teguh selamat pagi silakan Pak Teguh iya Bu kalau menurut saya kita nggak perlu menjadi negara sekuler kita nggak perlu negara agama negara kita Pancasila itu yang perlu kita tahankan sampai kapanpun dan semuanya kita menghayati dan di, apa, diulang kembali supaya diamalkan semua nilai-nilai Pancasila 1 sampai 5 dan kemudian para pejabat-pejabatnya harus tahu rakyat kecil jangan pada korupsi itu aja makasih Bu terima kasih kembali Pak Leo selamat pagi silakan ya selamat pagi Bu Ya memang sih ya, ini memang negara Pancasila, tapi partai agamanya tuh terlalu banyak gitu loh, sampai empat partai. Jadi mewakili agama mana aja tuh, kayak PAN, PKS, P3, PKB, yang saya tahu empat, mungkin ada lebih lagi, tolong sampaikan aja tuh. Kebanyakan partai agamanya memang itu, terima kasih. Oh, Pak Hendra, selamat pagi, silakan Pak Hendra. Selamat pagi. Ya, silakan. Kalau saya pikir agama itu uh, berdasarkan dari hati ini dari keluarga bukan dari pemerintah yang membuat kita menjadi sekat-sekat gitu. Demikian, terima kasih. Ibu Foni, selamat pagi. Iya. Silahkan Ibu. Iya, ini topiknya tentang apa ya? Pak Yohan, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak. Saya kira Kompas itu keliru sama sekali. Belum ada perubahan undang-undang dasar yang meragukan bahwa negara kita ini adalah negara yang berbasis Pancasila. Agama kita itu Pancasila yang mengizinkan sekian banyak agama. Itu berurusan bebas. Soal sekarang carut marut macam-macam itu kan penyebabnya karena pejabat yang sekarang berkuasa tidak pegang teguh Pancasila. Nah, sehingga terjadi yang macam-macam itu. Nah, kompas eh, tahu dasarnya apa, dia bilang sudah tidak jelas menurut saya jangan membuat masyarakat ragu Agar, apa, negara kita adalah tetap jelas sekali negara Pancasila karena yang dilakukan Adian Bung pada Undang-Undang Dasar 45 kita itu tidak ada perubahan mengenai Pancasila itu jadi tetap apa saja terima kasih terima kasih Pak Yohan selamat pagi Pak Edison silakan Oke. Bu ya silakan memang kita berdasarkan Pancasila tapi presidennya sendiri masalah Yasin udah putusan MK nggak berani melaksanakan. itu kan jelas-jelas dia takut gimana tuh presiden kok takut itu aja bu Selamat siang Pak John Karena di Indonesia ini semua pejabat menggunakan agama sebagai alat politiknya apalagi menjelang kampanye ya, dia mengapaskan uh, eh, kebodohan rakyat dengan cara menghasut seiman lah apa bilangnya dia ya, koruptor tapi seiman ya nggak apa-apa gitu terus lah kalau dia tanya ada kampanye dan sekarang sekarang tuh datangnya ke kampung-kampung ke pasar-pasar saya tuh pernah lihat yang datang ke kantor apa saya ada orang yang pinter-pinter mereka kan akan takut serang habis-habisan pasti yang diajak kampanye lebih pinter dari dirinya sendiri itulah pejabat Indonesia dari atas sampai bawah semuanya mentalnya begitu lah rakyat yang bodoh-bodoh aja kasih. terima kasih Pak John Pak Alex selamat siang selamat siang jadi kan ada wacana nih dari Departemen Pendidikan nih bahwa pendidikan bahasa Inggris untuk anak SD akan ditiadakan tahun depan ya ini Indonesia lama-lama kembali ke zaman batu ya kan nah sekarang kalau pelajaran agama sebaiknya kalau di sekolah ya diajarkan di masing-masing rumah aja mestinya pelajaran agama yang ditiadakan jadi tidak terkotak kotak ada agama ini, agama itu. Jadi kan pluralisme, Indonesia kan plural, nggak cuma satu agama. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Alex, Pak Amin. Soal. Kalau pendapatnya saya privasi memang bangsa kita nggak punya pendirian. Agama kan semua dari luar. Kita lebih galak daripada timur tengah. Nah itulah mungkin sebagian dari unsur itu buat penghidupan, cari makan, cari apa, barang golongan tertentu, buat, nama supaya dia top. Nah itulah nggak ada, nggak ada punya pendirian. Sekian terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin, Pak Gilbert, selamat siang. Yang pokoknya kan kalau negara mau maju ya harus sekuler ya kalau negara masih membawa-bawa agama ini tidak bakal maju karena pasti terhambat ya mau maju sedikit sudah dikonter lagi dengan agama ya kan padahal mereka itu pun bukan orang baik <laughs> jadi susah ini munafik ini kemunafikan yang paling besar sekali gitu. jadi harus dirubah negara sekuler, jangan negara pakai agama-agama segala. Ya, gitu aja. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert.